Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azani wa azakumullah jami'an wa akhwati fillah. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya, bacaan kita terhadap syarah Masail al-Jahiliyah yaitu permasalahan yang ke 117 Qala al-Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab al najdi al tamimi rahmatullah alaih al masalatul sabi'ata asyrata ba'dal mi'ah. Permasalahan yang ke 117. Permasalahan yang ke 117 yaitu al-imanu bi ba'dil munazzal duna ba'd. Termasuk bentuk perilaku orang-orang jahiliyah mereka beriman terhadap sebagian yang diturunkan dari langit, maksudnya berupa kitab dan tidak beriman kepada sebagian yang lainnya. Jadi mereka beriman cuma sebagiannya saja. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Mereka sebagiannya membunuh para nabi dan misalnya kita lihat nanti penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalal al wa faqahullah Naam. Qala syarih Al-imanu bi ba'dil munazzal min indillahi azza wa jalla duna ba'd. Simatul Yahudi wan Nasara. Beriman terhadap sebagian yang turunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengimani sebagian yang lainnya merupakan sifat atau kriteria orang Yahud dan Nasara. Qala Allah Subhanahu wa taala Allah taala berfirman, "Lamma harramallahu 'alaihim an yaqtula ba'dhum ba'da" Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada mereka Ya, untuk saling membunuh sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya Allah telah mengharamkan perbuatan tersebut au an yukhrijuhum min diarihim atau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan eh, mereka mengeluarkan diri-diri mereka dari rumah-rumah mereka wa an yufadu asrahum dan juga Allah telah mengharamkan enam eh, ya, mereka untuk menebus tawanan-tawanan mereka fa'amilu biwahidatin min hadhil khisal as-salas wa tarakul baqiyah mereka justru melaksanakan atau mengerjakan, mengamalkan salah satu di antara sifat-sifat ini dan meninggalkan yang sisanya. Nah, tiga perkara ini yang diperintahkan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan namun mereka cuma melaksanakan satu saja. Wa idza khadna bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wadil dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun dan ketika kami telah memberikan atau melakukan perjanjian atau memberikan janji terhadap Bani Israel la ta'budun Nah, agar kalian itu tidak beribadah illallah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua dan juga berbuat baik kepada kerabat serta anak-anak yatim dan orang-orang miskin wa nasi husna dan ucapkanlah kepada manusia dengan yang baik. Wa aqimus salata dan tegakkanlah salat, wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat. summa tawallaitum kemudian justru kalian berpaling illa qalilan minkum kecuali se segelintir atau sedikit dari kalangan kalian atau dari kalian wa antum muridun dalam keadaan kalian berpaling jadi ketika diletakkan perjanjian seperti itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perjanjian dan juga ketetapan kepada mereka naam justru mereka berpaling kecuali sedikit di antara mereka saja yang tidak berpaling wa idza khadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun dan ketika kami telah menetapkan atau kami telah memberikan perjanjian kepada kalian la tasfikuna dima'akum jangan kalian mengalirkan naam darah-darah kalian wala tukhrijuna anfusakum dan hendaknya kalian pun juga tidak mengeluarkan diri dari kalian yang diyarikum dari rumah-rumah kalian summa aqrartum kemudian kalian pun kalian pun menyanggupi dan menyetujui dan menetapkan wa antum tashhadun dalam keadaan kalian menyaksikan dalam keadaan kalian menyaksikan summa antum haula'i taqtuluna anfusakum kemudian kalian na'am barakallahu fikum na'am justru membunuh diri, diri kalian, wa tukhrijuna fariqan minkum dan justru kalian mengeluarkan sekelompok dari kalian min diarihim dari rumah-rumah mereka, tadhaharuna 'alaihim bil ism. Yang kalian naam barakallahu fikum, na'am menguasai atau mengalahkan mereka. Ha? bil ism wal udwan dengan dosa dan juga permusuhan wa iyatukum musara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum dan apabila datang kepada kalian tawanan-tawanan nam justru ditebus nah mereka dalam keadaan itu diharamkan untuk kalian dalam keadaan apa diharamkan untuk kalian mengeluarkan mereka apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfurun ba'd Apakah kalian tuh beriman terhadap sebagian kitab kemudian kalian kufur terhadap sebagian yang lainnya? Tu'minuna bi ba'dil kitab wa fi daul asir. Kalian beriman terhadap sebagian kitab eh, yang isi yang terkandung dalam kitab tersebut sebagian saja kalian beriman yaitu fidaul asir yaitu nah menebus tawanan wa takfuruna nabi ba'dih kemudian kalian justru nam kufur terhadap sebagian yang lainnya wa huwal qatl wal ikhraju minad diyar yaitu enam pembunuhan dan juga mengeluarkan dari rumah atas fatastahillunahu maka kalian pun justru menghalalkannya fama jazaa'u man yaf'alu dzalik fama jazaa'u man yaf'al dzalik minkum illa khizyun fil hayatid dunya maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal tersebut di antara kalian melainkan kesengsaraan na'am barakallahu fikum di dalam kehidupan dunia ini wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil adab dan nanti di hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada adab yang lebih pedih, lebih parah daripada itu. Wa bi bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai terhadap apa yang mereka atau yang terhadap yang kalian kerjakan. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang berjual belikan nam akhirat dengan dunia. Jadi menukarkan ya, dunia atau akhirat ditukar dengan dunia. Allah musta'an. Fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun maka tidak akan diperingan azab untuk mereka tidak pula mereka memiliki penolong tidak pula mereka akan ditolong hadza jazaa'u man yu'minu bi ba'dil kitabi wa yakfuru bi ba'dil akhar ini balasan bagi orang yang kufur terhadap atau beriman terhadap sebagian kitab kemudian kufur terhadap sebagian yang lainnya li'anna wajiba dikarenakan yang wajib al-imanu bil kitabi kullih beriman terhadap kitab seluruhnya wala ya'khudul insanu ma yuwafiqu hawaa dan tidak diperkenankan bagi seseorang mengambil apa-apa yang mencocoki hawa nafsunya. Wa yatruku ma yukhalifu hawa wa raghbatah dan meninggalkan apa yang berseberangan dengan hawa nafsunya dan keinginannya. Hadis sifatul yahud wa man ha wa Ini adalah sifatnya orang-orang Yahud dan orang-orang yang berjalan sesuai dengan perjalanan mereka. Nah, min kullin min kulli man ya'khudhu min kitab may yuwafiqu hawa wa yatruku man yukhalifu hawa, yaitu nah pada setiap orang yang dia mengambil dari kitab sesuatu apa-apa yang mencocoki hawa nafsunya dan meninggalkan apa-apa yang berseberangan atau menyelisih hawa nafsunya. Jadi hati-hati barakallahu fikum ikhwani wa akhwati fillah, jangan sampai kita termasuk orang-orang nah barakallahu fikum yang meniti jejaknya orang Yahud yang seperti itu keadaannya. Manakala sudah ada ketetapan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwasanya itu perkara yang syariatkan maka kita semuanya berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakannya dan juga menerapkannya. Nah, bukan justru kita mencari alasan-alasan yang lain, mencari alasan-alasan yang lain yang mencocoki hawa nafsunya. Jangan. Nah, barakallahu fiikum. Naam. Karena itu merupakan apa? kesesatan yang sangat nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin laki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah hukum, sebuah perkara, nah kemudian dia justru mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, nah atau sesuai dengan urusan mereka, hawa nafsu mereka, Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah musta'an. Wa fil ayatul ukhra sambungannya qala Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah wa fil ayatul ukhra dan di dalam ayat yang lain afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun Apakah setiap kali datang kepada kalian rasul dengan apa? Dengan sesuatu ajaran atau sesuatu yang tidak mencocoki. Eh? Tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian. Justru kalian sombong. Eh? Menyombongkan diri tidak menerima. Eh? Kemudian sebagian kalian dustakan. Kemudian sebagian yang lain kalian justru membunuh. Nah, jadi kalian dustakan sebagian naam yang lainnya. Kemudian kalian membunuh sebagian yang lainnya. Allah musta'an. Nah, karena mereka orang Yahudi terkenal pembunuh para nabi istilahnya. Ai idza ja'umur rasul bima ahwa ahum. Yaitu maksudnya apabila datang kepada mereka seorang rasul dengan membawa sebuah syariat atau perkara yang mencocoknya hawa nafsu mereka, qabilu mereka menerimanya, menyambutnya. Wa idza ja'ahum bima yukhalifu ahwa'ahum, kemudian apabila datang kepada mereka dengan perkara atau dengan Na'am barakallahu fikum sebuah syariat yang menyelisih perseberangan dengan hawa nafsu mereka, rafadhu mereka justru menolaknya. Tsumma yakunu muwafiq. Na'am mauqifuhum ma'a hadzal rasul alladzi ja'ahum bima la yahunahu kemudian na'am barakallahu fikum prinsip dan juga na'am kedudukan mereka bersama rasul yang telah datang kepada mereka dengan perkara dengan membawa syariat yang tidak mencocoki hawa nafsu mereka imma an yukadzibu imma mereka mendustakan rasul tersebut wa imma an yaqtuluhu wal billah imma justru mereka membunuh rasul tersebut inilah yang di Nah barakallahu fikum dilakukan oleh orang Yahud. Mereka terkenal sebagai pembunuh para nabi. Nah, Allah musta'an. Wa fi hadza 'idhamatun wa hadza 'idhatun lil muslimin. Dan di dalam penjelasan ini ada peringatan nasihat terhadap segenap kaum muslimin. Allah yaf'alu misla fi'lihim. Jangan sampai mereka melakukan seperti perbuatan mereka. Fayusibahum mislu ma asabahum. Yang kemudian justru akan menimpa pada mereka seperti apa yang telah menimpa mereka. Jangan sampai kalau fikum na'am. Jangan sampai kita melikuti langkah-langkah jejaknya orang Yahud Wal'iyadubillah. menolak kebenaran, menolak al haqs manakala tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Bahkan kebenaran itu kalau bersama orang yang kita tidak mencintainya atau kita benci terhadap orang tersebut, kalau itu kebenaran harus kita terima, harus kita terima barakallahu fikum. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Shalal Fauzan wafaqahullah nah telah menyebutkan pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya barakallahu fikum, nah beliau menasihatkan kepada kita semuanya, wal wajibu 'alaika ayyuhal muslim an taqbalal haqq Naam, yang wajib atas dirimu wahai segenap seorang muslim atau wahai seorang muslim untuk menerima kebenaran. Naam, wa in kana ma'amana tuhib, walaupun kebenaran itu bersama orang yang engkau tidak mencintainya. Naam, wala takunu al-adawatu syakhsiyah wal ahwa' nafsiyah mani'atan min qabulil haqq. Jangan sampai menjadikan